Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari kita buka majlis ini dengan membaca lafaz basmalah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillahi wahdah sadaka wahdah wa nisana abdah wa hazza jildah wa hazam al-ahzaba wahdah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخير الجبال حتى أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ayat yang baru saja saya sampaikan ada di dalam surat Maryam. Surat Maryam adalah surat yang ke-19 dari 114 surat yang Allah turunkan untuk hambanya. Ayat yang saya baca yaitu ayat 88 sampai dengan ayat 92. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menginformasikan sekaligus mengingatkan kita. Wa qalu takhadar rahman walada. Mereka berkata Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Jadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ayat ini diturunkan di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ayat ini sudah lebih 1400 tahun yang lalu Allah turunkan. Sebelum kita dilahirkan, orang tua kita dilahirkan, kakek dan nenek kita dilahirkan, moyang kita dilahirkan. Ayat ini sudah Allah turunkan. Diturunkan di zaman Rasulullah SAW dan Allah menjelaskan bahwa ada di antara manusia yang mengatakan Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Jadi kalau sekarang ada orang yang mengatakan Allah punya anak, kita tidak heran lagi. Cuma bagaimana sikap sebagai seorang yang beriman kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada kitabullah terhadap kalimat semacam itu. Bahkan kalimat ini bukan sekedar ucapan, tapi dirayakan sedemikian rupa. Apakah kaum muslimin yang beriman kepada Allah yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat juga harus mengikuti hal semacam itu? Nah inilah yang perlu kita kaji, inilah perlu kita bahas karena ini masalah iman. Ini masalah akidah. Iman itulah yang menentukan seseorang masuk surga atau neraka. Dalam surat Al-Bayyinah Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul Sesungguhnya orang-orang mengatakan innal ladzina kafaru sesungguhnya orang-orang kafir min ahli kitab dari ahli kitab siapa ahli kitab orang yang telah diberikan kitab oleh Allah Orang Yahudi diberikan kitab oleh Allah, orang Nasrani diberikan kitab oleh Allah, tapi mereka selewengkan kitab tersebut. Orang Yahudi mengatakan Uzair anak Tuhan. Orang-orang Nasrani mengatakan Isa anak Tuhan. Padahal Allah tidak punya anak. Nah inilah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat ini yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW. Dan bagaimana Rasulullah SAW terhadap orang-orang yang mengatakan Allah punya anak, apa Rasul juga mengikuti, mengucapkan selamat? Tidak. Tidak ada satu dalil pun yang menjelaskan. Rasulullah SAW mengucapkan selamat sebagaimana orang-orang sekarang latah, ganjen, norak. Kalau kata orang pada bilang mantia, bukan urusan agamanya, dia bersibuk dia dengan urusan agama orang lain. Laqad jitum syai'an ifda. Sungguh kamu telah membawa ajaran yang sangat mungkar. Jadi kalimat yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala punya anak itu adalah kalimat yang mungkar, ajaran yang mungkar. Yang Allah tidak suka. Dan ini bukan sembarang kemungkaran. Kalau boleh dengan bahasa yang sangat tegas ini kemungkaran yang sangat dahsyat yang bisa merusak keimanan seseorang. Kembali kepada surat al Baqarah yang saya sampaikan tadi. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik fi nari jahannam khalidina fiha. Mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Neraka jahannam khalidina fiha dan mereka kekal di dalam. Bahkan Allah tegaskan lagi, ulai kamu syarul bariyah, mereka itulah sejelek-jeleknya makhluk. Oleh karena itu iman yang sudah melekat dalam diri kita, yang sudah bersemayam dalam jiwa kita, yang sudah kita yakini Allah sebagai Tuhan kita, Muhammad sebagai Rasul kita, Islam sebagai agama kita, sebagaimana kalimat yang diucapkan Allah raditu billahi rabba wabil bil islami dina wa bil muhammadin sallallahu alaihi wasallam Nabiya wa rasulah itu harus kita jaga jangan sampai luntur iman tersebut jangan sampai larut iman tersebut Ingat kita hidup di akhir zaman banyak cobaan, banyak rintangan. Iman itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Kalau di bulan suci Ramadan iman kita naik, mantap iman kita, akidah kita kuat. Karena memang kondisinya semacam itu. yang hari kita berpuasa melakukan saum malam hari kita melakukan qiyamul lail melakukan salat tarawih kemudian dengan witirnya belum lagi tilawahnya belum lagi infaknya begitu mantap iman kita itu di bulan Ramadan tapi ketika masuk bulan Desember ada di antara saudara-saudara kita luntur imannya sikapnya pribadinya keislamannya Dan kita bisa lihat di mana-mana saat ini. Dia bangga dengan menggunakan simbol-simbol yang bukan simbol agama mereka. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan takadu sama wa yatafattarna minhu wa tanshaqul ardu wa takhirul jibalu hadda hampir saja langit pecah bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh karena ucapan itu ucapan apa? ucapan yang mengatakan bahwa Allah punya anak tadi saya sudah katakan itu adalah kalimat yang mungkar nah kemudian kalimat yang mungkar ini disosialisasikan dirayakan sedemikian rupa yang batalnya adalah umat Islam ikut-ikutan. Ini yang jadi batal. Kalimat mungkar itu tidak disukai oleh Allah, tidak disukai oleh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat makhluk Allah itu bukan saja manusia. Gunung itu makhluk Allah, langit makhluk Allah, bumi makhluk Allah, lautan makhluk Allah. Alam semesta ini makhluk Allah. Kalau ucapan kita bertentangan dengan kehendak Allah, keinginan Allah, kira-kira makhluk Allah senang nggak? Jawabannya tidak senang. Bumi yang kita injak ini akan menggeliat nih. Makanya tidak heran Allah berikan peringatan berupa gempa Karena bumi yang dipijak ini udah gak suka dengan omongan manusia yang mengatakan Allah punya anak. Bumi yang dipijak ini gak suka dengan orang yang melakukan maksiat, melakukan kemungkaran, melakukan dosa, melakukan pelanggaran. Dan dengan caranya bumi memberikan peringatan. Dengan caranya lautan memberikan peringatan. Dengan caranya hujan memberikan peringatan, langit memberikan peringatan. Karena ucapan semacam ini. Saya ingin mengajak kita meriwayat apa yang pernah terjadi di negeri kita. Suatu musibah dahsyat, musibah besar yang menyebabkan bukan satu, dua, tiga atau puluhan, ratusan, ribuan orang, mungkin ratusan ribu orang meninggal dunia. Coba kita ingat 11 tahun yang lalu apa yang terjadi di negeri kita. Ketika memasuki bulan Desember, 11 tahun yang lalu di akhir Desember, tepatnya di Nanggro Aceh Darussalam. Masih ingat nggak? apa yang terjadi? Nah, coba kita buka lagi lembaran sejarah. Apa yang terjadi sebelum tsunami? Saya ingat saya itu diadakan acara Natalan bersama besar-besaran tingkat nasional diliput oleh media live coba kita semua mengetahui yang namanya nangro Darussalam merupakan serambi Mekah. Serambi Mekah. Yang harusnya dipahami yang namanya serambi Mekah adalah tempat di mana diagungkan asma Allah. Diagungkan kalimat tauhid. Dilaksanakan syariat Islam. Tapi pada saat itu diadakan secara nasional, diliput oleh media. Apakah dia mengingatkan saya yakin ada yang mengingatkan. Apa tidak ada yang berdakwah? Saya yakin ada yang berdakwah. Cuman mungkin pada saat itu yang memegang kekuasaan mengabaikan peringatan para dai, para ustaz, mengabaikan peringatan dari Al-Qur'anul Karim, mengabaikan peringatan dari firman Allah Subhanahu wa taala yang tertulis. Dan ada satu aksiomatik Orang kalau sudah tidak mau diingatkan dengan ayat Allah yang tertulis yaitu Al-Quranul Karim Allah akan ingatkan dengan ayatnya yang tidak tertulis yaitu alam semesta yang disebut dengan ayat dunia Nah, Ustaz bisa aja ngomong kayak begitu contoh di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala firmankan ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا Ayat ini tentang apa? Larangan berzina. Wala taqrabu zina, jangan kau kau dekati zina. Kadang-kadang ada orang yang memelintir ayat ngeyel dia sama firman Allah. Jangan dekati zina, yang enggak boleh kan mendekati zina. Kalau berzina boleh-boleh aja kan tak ada larangan mutlak katanya. Ini namanya ngeyel namanya. Padahal ketika Allah mengatakan wala taqrabu zina itu kalimat kasih sayang yang Allah sampaikan. Jangan dekati zina. Sama juga seorang ibu mengatakan, "Nak, jangan dekat api unggun itu." Bukan berarti orang tua menyuruh anak cemplung ke api unggun tersebut. Dia melompat ke api unggun tersebut. Bukan itu maksudnya. Jangan Jangan dekati. Sebab kalau sudah dekat, nanti kamu akan terbakar. Kami kamu nanti akan kena pelentingan dari apa? Bara yang terbakar Nah, ketika diingatkan ayat Allah Subhanahu wa taala Subhanahu wa taala semacam itu. Enggak berubah juga, dia masih berzina juga kamu bertobat. Dengan alasan tidak ada hukum rajam, tidak ada hukum Islam, tidak ada hukum hudud Seenaknya aja dia berzina, berselingkuh. Allah akan ingatkan dengan cara yang lain. Pertama dikasih dulu penyakit apa? Gondol hati. Dikasih penyakit kencing nanah. Sebelum itu gatal-gatal dulu. Nggak sadar juga, melakukan maksiat juga, berzina juga, berselingkuh juga. Akhirnya kena penyakit spilis. Nah kan ada obatnya, datang aja so dokter kulit dan kelamin berobat dia sembuh eh berzina lagi akhirnya Allah kasih HIV kalau dia itu nggak ada obat ini satu contoh orang kena HIV itu karena kena apa virus kan virus itu apa virus itu makhluk Allah dia tidak terjadi sendirinya ada yang menciptakan Allah bakteri itu adalah makhluk Allah Contoh yang lain, dalam Al-Qur'an dikatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuh la'alakum tuflihun." Sesungguhnya khamar judi itu dilarang. Rijsun min amali syaitan. Najis dan amalan syaitan setan. Fajtanibuh jauh oleh kamu. Eh dia deketi juga, mabuk juga dia, teler juga dia. Akhirnya Allah kasih teguran peringatan. Mungkin jantungnya bermasalah, mungkin organ tubuh yang lain bermasalah. Mungkin ada yang bocor dan lain segala macam. Itu peringatan dari Allah. Di ada juga demikian. Diadakan besar-besaran. Eh besoknya hari Ahad, saya ingat hari Ahad itu. Karena pada saat itu sebagian warga Aceh itu ada yang olahraga di lapangan pun, Bahkan ada yang senam, kemudian ada juga yang sholat duha. Tahu-tahu datang gempa, bergoyang bumi Aceh. Air laut uh, bukan semeter dua meter, beberapa kilo jauh ke tengah samudra. Ikan bergelimpangan, Masyarakat yang awam yang nggak tahu melihat ikan bergelimpangan, nah ini ikan yang bisa kita ambil, yang bisa kita manfaatkan, berebut dia. Nggak tahunya dari nun jauh di sana memutih kelihatan dengan kecepatan yang begitu tinggi. Ombaknya bukan semeter dua meter lagi. Bayangkan pohon kelapa aja ludes habis dihempas oleh gelombang yang begitu tinggi. Kapal aja saudara kapal itu kebawa sampai ke daratan, sampai berapa kilometer. Sampai sekarang tuh kapal masih ada. Siapa yang mampu mencegah ini semua? Siapa yang mampu mencegah kemurkaan lautan, kemurkaan bumi yang bergoyang semacam itu? Nggak ada. Semuanya bergerak atas izin Allah Subhanahu wa taala. pemerintah tidak akan mampu mencegah semacam itu sudah. Apa selesai masalah itu? Saya yakin sampai sekarang belum selesai secara tuntas. Kenapa? Masih banyak korban yang belum ditemukan. Saya berkeyakinan semacam itu. Kami dari relawan ISPA pada saat itu datang juga ke sana. Dan ini masalah kemanusiaan, masalah umat. Dan kita juga mendapat amanah dari umat menyampaikan bantuan kepada saudara-saudara kita di sana. Saya melihat sendiri bagaimana mayat berkelimpangan saudara. Mayat saudara kita. Saudara sebangsa setanah air, saudara seiman seislam. Relawan banyak datang sana bahkan dari Amerika, dari Australia, dari Timur Tengah, dari Eropa. Bahkan ada relawan tidurnya di mana? Di kuburan bukan sehari dua hari, beberapa bulan. tugas Pak mencari mayat. Sebab kalau relawan-relawan asing cari-cari begitu agak ini juga dia. Agak milih-milih juga. Yang banyak bergerak tuh ormas-ormas Islam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tengah bencana tersebut Allah masih memberikan penyadaran kepada kita, memberikan pelajaran kepada kita. Apa pelajaran dapat kita ambil? Semuanya hancur, bangunan hancur. Saya pengen tanya, tolong jawab yang jujur. Yang Allah sisakan apa? Masjid. Kenapa Allah sisakan masjid? Karena di masjid itulah diagungkan asma Allah. Di masjid itulah dilafazkan Allahu Akbar. Manusia sujud, rukuk, bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Afala taqilun? Apa kita tidak berpikir? Apa kita tidak berakal? Allah sisakan masjid bukan satu masjid saja, bukan masjid Baitur Rahman saja saudara. Beberapa masjid Allah sisakan. Bahkan ada di bibir pantai masjid tegak berdiri saudara. Allahu Akbar walillahilah. Padahal sebelumnya diadakan perayaan Natal bersama. Mengatakan Allah punya anak. Kalau Allah punya anak, Allah lemah, saudara. bahkan ada juga di antara mayat-mayat yang bergelimpangan ada yang bau tapi ada juga yang wangi ada ditemukan oleh relawan itu mayat yang masih mengenakan mukena kita berusur-usur mungkin dia baru melakukan sholat duha tahu-tahu datang hampasan tsunami Kita doakan mereka yang meninggal mudah-mudahan mendapat pahala syahid di sisi Allah. Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya. Dan kita yang sudah teledor, yang sudah melakukan kesilapan kesalahan, mudah-mudahan Allah ampuni juga. Tapi jangan diulang. Makanya di awal saya katakan tadi, kita ini kalau udah masuk bulan Desember rata keganjenan, lebih, apalagi bahasa yang lainnya. agama kita aja masih banyak yang belum kita selesaikan, masih banyak amalan-amalan yang belum kita laksanakan. Islam itu bukan sekedar sholat lima kali sehari semalam, ada juga urusan-urusan kita yang lain. Bagaimana kepedulian kita kepada kaum muslimin yang saat ini masih dizolimi oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala? Ada nggak kita pikirin? Bagaimana cara kita membebaskan Masjidil Aqsa dari cengkeraman Zionis setan? Ada nggak kita pikir Itu urusan kita, itu urusan umat. Bagaimana anak-anak kita dalam pembinaan? Ada nggak kita didik secara Islam? Ada nggak mereka kita ajak ke masjid, ke musola, ke majelis taklim? Istri kita yang belum menutup aurat, ada nggak kita suruhkan untuk menutup aurat? Kan pasti banyak urusan kita. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya berkewajiban menyampaikan hal ini. Ya, tapi kan kita mesti toleransi, Ustaz. Toleransi bukan masalah akidah. Itu dalam muamalah. Anda punya tetangga non muslim sakit, Anda punya mobil, anterin dia ke rumah sakit. Lihat bagaimana mulianya ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW pernah membesuk seorang Yahudi yang sedang sakit tergeletak di rumah. Rasulullah datang dan diajak masuk Islam. Alhamdulillah itu anak masuk ke dalam Islam. Ada nilai dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masalah muamalah silakan, tapi kalau sudah masalah ini nggak dapat ditawar-tawar saudara. Dulu juga di zaman Rasulullah SAW Musyrikin Quraisy pernah mengajak kompromi untuk ketenteraman, kedamaian, ketenangan masyarakat Maka pembesar-pembesar Quraisy mendatangi Rasulullah SAW dan dia mengatakan, "Ya Muhammad, bagaimana kalau kami menyembah Tuhan kamu setahun, kemudian kamu juga menyembah Tuhan kami setahun?" Untuk mencapai ketentraman, kedamaian, ketenangan di tengah masyarakat. Secara logika usulnya bagus juga, tenang, aman, damai. Siapa yang tidak ingin tenang? Siapa yang tidak ingin damai? Siapa yang tidak ingin aman? Tapi ini kan masalah tidak. Masalah iman, Rasul tidak jawab langsung saudara. Nunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah asbabun nuzul Allah turunkan surat Al-Kafirun. Dalam ayat itu Allah katakan, "Qul ya ayyuhan kafirun, la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin." Langsung Rasulullah SAW menjawab dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah hai orang-orang kafir, "Qul ya ayyuhal kafirun." Hai orang-orang kafir, Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untuk mula agamamu dan untuk untukkulah agamaku. Lakum dinukum waliyadin. Jadi tak perlu kita ikut-ikutan acara Natal, tiup lilin segala macam nyanyi-nyanyian mereka segala macam nggak perlu untuk apa menyelamatkan iman kita kalau masalah toleransi Islam sudah memberikan pembelajaran yang sangat berharga pertama ini sejarah ketika pembebasan Baitul Maqdis pertama kali oleh Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Beliau datang secara khusus. Dia tinggalkan ibu kota Madinah sebagai ibu kota khilafah. Dia datang ke Betul Maqdis. Uskup Satirius pemimpin Nasrani pada saat itu memberikan secara khusus pintu, kunci pintu gerbang kepada khalifah. Dan itu adalah bukti penguasaan Betul Maqdis sudah beralih ke tangan kaum muslimin secara aman, tentram. Dan Umar radhiyallahu anhu melakukan inspeksi. Dan dia datangi gereja, tempat peribadatan orang Nasrani. Ketika dia di tempat tersebut, masuk waktu untuk sholat. Umar dipersilahkan, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dipersilahkan untuk sholat di gereja. Umar tidak mau. Kenapa? Saya menilai Umar ini punya visioner, pandangan yang jauh ke depan. Umar ini kan sahabat Rasulullah SAW yang dijamin masuk surga. Ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Di antara Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu dijamin masuk surga. Nah Umar memiliki visioner pandangan yang jauh ke depan kalau dia sholat di gereja akan dijadikan dalil akan dijadikan rujukan oleh umat Islam umat Nabi Muhammad SAW hingga akhir zaman Umar aja sholat di gereja sekarang aja nggak ada rujukan nggak ada dalilnya nggak ada ayatnya nggak ada hadisnya nggak ada ceritanya umat Islam ada yang ikut-ikutan sholat di bikin sholat di gereja saya lihat itu ada di YouTube Hadis yang kayak begitu. Yang kedua menegaskan bumi Allah yang luas. Silakan Anda sholat di bumi Allah yang luas yang terbentang ini. Anda ingin sholat di padang pasir silahkan. Anda ingin sholat di padang rumput silahkan. Anda mau sholat di air kalau bisa silahkan. Di udara aja kita bisa sholat. Ketika di pesawat terbang, bumi Allah ini tempat sujud boleh bersih suci. Islam itu luas dan luas. Ngapain kita bersibuk ria, beribadah di tempat orang lain? Dan inilah yang merupakan dalil bahwa Masjidil Aqsa adalah kiblat umat Islam yang pertama milik umat Islam, bukan milik orang Yahudi. Kenapa? Rasul sholat di Masjidil Aqsa. Ini dalilnya nih. Sebab sekarang kan ada juga orang yang terpengaruh dengan paham Zionis, kena gozo fikri, itu Masjid Aqsa itu kan milik orang Yahudi juga. Maka berikan hak kepada mereka untuk beribadah. Dari mana dalilnya, dari mana juntrungannya? Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Isa itu muslim. Kulun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadin min rusulih wa qalu sami'na wa ta'na ghufranaka rabbana membeda-bedakan satu nabi yang satu dengan yang lain. Semuanya muslim. Nabi Daud bukan Yahudi. Nabi Isa bukan Nasrani. Dia muslim beriman kepada Allah. Dan Nabi Muhammad memberikan contoh dalam sholat di Masjid Aqsa. Dalam peristiwa Isra wal Mi'raj dijelaskan itu makmumnya sampai para nabi dan rasul terdahulu. Itu dalil menunjukkan Masjid Aqsa milik kaum muslimin. Dan Rasul adalah orang yang paling amanah, paling jujur. Kalau bukan hak dia nggak mau diambil sudah. Kenapa Rasul SAW? Karena itu hak kaum muslimin, hak orang beriman. Nah inilah menjadi permasalahan saat ini di Masjid Al-Aqsa. Zionis Israel membagi dua. Masjidnya dibagi dua, waktunya dibagi dua. Dan umat Islam menolak maka timbullah Allah Al-Aqsa. Intifadah Al-Quds, intifadah yang ketiga. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, contoh toleransinya. Ketika pembebasan Betul Maqdis oleh Sahuddin alayubi, tidak setetes pun darah orang-orang Nasrani bercucuran. Beda ketika mereka mengambil alih Masjidil Aqsa, umat Islam dibantai, umat Islam dibunuh, bahkan dalam riwayat dikemukakan genangan darah umat Islam itu sampai semata kaki bahkan menurut riwayat yang lain sampai sebetis darah siapa? darah umat Islam tapi ketika Salahuddin Al-Ayyubi mengambil alih oh orang Nasrani pengen keluar dari Betul Maqdis mau dibawa salibnya yang segede alaihim silahkan, gak punya ongkos dikasih ongkos lihat bagaimana kebaikan dari Salahuddin Al-Ayyubi dia meneladani Rasulullah SAW ketika butuh Mekah. Siapa yang berlindung di Ka'bah aman, siapa yang berlindung di rumah Abu Sufyan aman, siapa yang tinggal di rumahnya aman. Karena teladan hidup pejuang Islam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya pejuang-pejuang Islam dia tetap dalam bingkai akhlakul karimah. Kalau ada yang sudah tidak sesuai dengan akhlakul karimah, patut dipertanya siapa teladan dalam perjuangan. Kembali lagi kita kepada ayat anda'u lirrahmani walada pada ayat yang ke-91 dikatakan karena mereka menganggap Allah yang Maha Pengasih punya anak. Makanya hampir saja gunung-gunung runtuh, kemudian bumi terbelah, kemudian langit pecah karena ucapan itu tadi. Wa ma yanbaghi lirrahmani ayyattakhidha walada. Tidak mungkin bagi Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Jadi Allah tegaskan tidak mungkin Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Apalagi Allah sudah jelaskan dalam surat Al-Ikhlas, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa yakul lahu kufuwan ahad." Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kalau membahas masalah ini ingat dengan Buya Hamka. Tahu Pak Buya Hamka? Mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia yang dia siap mundur dari ketua Majelis Ulama Indonesia karena ditekan untuk mencabut fatwa Natal bersama haram. Nggak boleh. Ini fatwa Majelis Ulama Indonesia. Ya. kulit kuning kertasnya. Ini tahun 80-an. 81. Buya Hamka masalah akidah semacam tegas. Kita rindu dengan ulama-ulama model semacam kalau sekarang maaf beribu kali maaf. Ada yang sangat memprihatinkan, membingungkan umat. Tapi Buya memberikan keteladanan. Kalau masalah kita nggak apa tawar-tawar lagi. Tapi masalah muamalah, masalah hubungan sesama manusia, subhanallah. Dia telah memberikan keteladanan yang baik juga. Saya ingin memberikan contoh sejarah. Mungkin banyak di antara kita yang belum tahu. Ketika di sidang konsentuante Dewan Konstituante itu menentukan dasar negara kita Islam atau Pancasila atau sekuler. Itu terjadi perdebatan, perbedaan pendapat yang sangat tajam antara kubu Islam dengan sekuler. Di antara kubu sekuler itu adalah Muhammad Yamin. Muhammad Yamin ini sama-sama orang Minang, Buya Hamka juga orang Minang, orang Padang. Tapi di dalam ideologi, di dalam nah, pendapat berbeda. Sampai Buya ini tidak ditegur dalam satu peristiwa pertemuan di mana Muhammad Yamin hadir. Dia sebagai pejabat, sebagai tokoh pada saat itu. Ketika Muhammad Yamin sakit, kalau saya tidak silap dia dirawat di rumah sakit angkatan darat. Badan tergeletak di rumah sakit dalam keadaan kritis. Dia minta kepada pengawalnya ya pada ajudannya sekretarisnya tolong panggil Buya Hamka tolong minta Buya Hamka dipanggil Buya Hamka didatangi oleh utusan dari Profesor Muhammad Yamin saya yakin anda kenal Muhammad Yamin namanya dia tokoh nasional kita ketika datang utusan dari Muhammad Yamin kaget juga Buya Hamka ini ibarat lawan politik saya ini Berbeda ideologi, berbeda pandang sudut pandang. Tapi karena ini masalah manusia, biar bagaimanapun juga Muhammad Jamin adalah umat Nabi Muhammad SAW, masih orang Islam, maka dia datang. Dia datang membesuk, membesuk seorang Muslim. Padilahnya utamanya besar, malaikat mendoakan. Ketika seorang membesuk seorang Muslim, berbeda pemikiran dengan kita, berbeda latar belakang, berbeda suku. Itu sama juga kita hadir di antara kebun surga, surga atau Allah dari Allah jannah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah dipegang tangan Muhammad yang oleh Buya Anda tahu wasiat dari Muhammad Yamin? Dia minta agar kalau dia meninggal yang mengurus jenazahnya adalah Buya sampai ke kampung halaman dia minta secara khusus padahal di sidang konstituante itu dia berdebat habis-habisan menjadi lawan politik ini masalah muamalah itu permintaan wasiat apa dikabulkan oleh Buya dikabulkan Buya Hamkala yang mengurus mulai dari Jakarta sampai ke kayu tangan kalau saya tidak hilang. Dikubur Bu eh, Muhammad Ali Sampai orang heran. Inilah ulama yang memberikan keteladanan kepada umat, tidak pendendam. Tidak menghujat. Ulama itu harus sabar lapang dada. Memberikan kebaikan kepada umat, bukan tukang laknat. Kan ada juga orang yang melaknat, bahkan istri Nabi dilaknat, sahabat Nabi dilaknat, katanya ustaz. Katanya orang yang hebat dalam ilmu agama. Itu kan gambaran orang yang jauh dari akhlakul karimah. Padahal Rasulullah SAW mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari kemudian, berkata yang baik atau diam. Contoh yang kedua. Ini sederhana tanda masuk ya. Oh nggak ada hubungan sini. Yang kedua, saya yakin Anda kenal dengan Bung Karno. Bapak proklamator Indonesia. Di zaman Bung Karno lah Buya Hamka ditangkap. Bukan sekedar ditangkap, dimasukkan penjara. Bukan sekedar dimasukkan disiksa. Coba. Sampai Buya Hamka sakit. Tapi hikmahnya adalah Buya Hamka dapat berkonsentrasi penuh untuk menyelesaikan tafsir Al-Azhar. Tafsir yang sangat monumental. Anda tahu apa permintaan dari Bung Karno? Bung Karno minta karena saat, saat meninggalnya mungkin dia sudah terasa kesehatannya sudah menurun. Nanti kalau saya meninggal yang menjadi imam adalah Buya Hamka yang menjadi imam Buya Hamka. Maka datang utusan. Utusan dari keluarga besar Buya Hamka, eh, Abu Karno datang menemui Buya Hamka. Buya Hamka sudah barang tentu agak kaget juga. Orang yang pernah memenjarakan pada saat berpuasa di akhir kehidupannya dia minta Buya untuk menyulatkan jenazah. Kalau kita kira-kira gimana Pak? bisa udah di penjara, udah disiksa, ya namanya juga di penjara sini mungkin dipukul segala macam. Eh tahu-tahu orang yang berkuasa tersebut ketika meninggal dia minta wasiatnya kita yang disuruh nyolatin. Makanya teman-teman Buya Hamka pada protes pada bertanya, kenapa kau sholatkan juga dia? Ini masalah kemanusiaan. Lihat Islam mengajarkan. Kalau masalah kemanusiaan silakan. Tapi kalau sudah masalah akidah, nggak bisa tawar-tawar lagi. Apalagi kalau seorang ulama. Nah, ini perlu saya sampaikan sebagai contoh pelajaran buat kita. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu banyak banyak kita berdoa. Apalagi sekarang ini ya banyak godaan-godaan tarikan-tarikan yang bisa menjerumuskan kita pada kesesatan. Salah satu doa yang perlu kita baca ya mutalibal qulub qabil qalbi ala dini wa ta'atik. Wahai Rabb yang membolak-balikan hati manusia, tetapkan hati kami dalam agama dan ketaatan kepadamu. Ini yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم اكشف عنا وعن جميع المسلمين من البلاء والوباء والمحن والفتن ما لا يكشف غيره اللهم لك الكفرة والمشركين والمنافقين والظالمين علينا خصوصا إخواننا في غزة فلسطين والقدس وسوريا ومصر وليبيا واليمن وفي كل مكان في الزمن اللهم إنا ناس إنا نسبة إيمانا دائما ونسألك قلبا خاشعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك العفو والعافية ونسألك الشكر على العافية اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وتخشنا وتضرعنا وتعبدنا وتمن تقصيرنا يا الله يا الله يا الله يا رب الرحيم اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم ارفع المسجد الاقصى من مؤامرات المحتالين الغاصبين وحلهم يا ربنا من الرزق المرود كيدهم الى نحورهم وقنا شرورهم وارزقنا صلاه فيه قبل الممات Ya Allah sembuhkanlah penyakit saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit.